Mukjizatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah melalui para nabi dan para rasulnya. Mukjizat. Adapun kalau terjadi kepada orang-orang soleh maka dinamakan karomah. Jadi karomah dengan mukjizat itu sama, hanya bedanya kalau karomah kepada orang soleh, kepada para wali, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mukjizat maka kepada para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul itu rata-rata oleh Allah diberikan mukjizat untuk memberikan kekuatan pada dirinya supaya tambah yakin, tambah mantap, tambah istiqomah dan juga untuk meyakinkan orang lain bahwa nabi ini atau rasul ini benar-benar nabi, benar-benar rasul, bukan bohong-bohongan. Dan biasanya mukjizat, mukjizat juga punya nama lain, namanya adalah burhan atau ayat. Burhan atau ayat. Tapi lebih terkenal dengan mukjizat. Biasanya mukjizat ini adalah sesuatu yang paling hebat terjadi pada masa itu apa? Maka mukjizat datang seperti itu dan mengalahkan hal itu. Sehingga orang tambah yakin. Seperti pada masa Nabi Musa alaihi salam itu yang paling hebat adalah ilmu sihir, perdukunan ilmu sihir. Maka mujizat Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalahkan ilmu sihir, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi apa? Menjadi ular, tongkat yang bisa membelah laut jadi dua. Kemudian juga yang lain-lainnya. Itu diantara mukjizatnya mengalahkan ilmu sihir. Demikian pula pada masa Nabi Isa alaihi salam yang paling hebat saat itu adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, mukjizat Nabi Isa mengalahkan ilmu kedokteran. Yaitu beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Orang buta bisa lihat. Orang punya penyakit baros, belang bisa sembuh. Yang mana itu juga belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya sangat banyak. Di antaranya mukjizat yang paling besar adalah yang mengalahkan kehebatan saat itu. Saat itu paling hebat adalah kefasihan, sastra, syair, puisi, Bahkan syair puisi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi untuk membuat opini. Dan di sana ada pasar, pasar tahunan yang dikenal dengan suk rukat pasar rukat dan pasar-pasar yang lain tahunan. Yang mana di sana itu kumpul para penyair yang ahli-ahli yang top-top untuk adu syair. Kemudian yang menang syairnya digantung di Ka'bah. digantung ya di Ka'bah ditempelkan. Ini berarti syair yang hebat. Sehingga kita mengenal ada al-mu'allaqat as-sab' al-mu'allaqat al-'ashr. Ada tujuh syair yang digantung di Ka'bah, ada sepuluh yang hebat-hebat. Orang bisa diangkat dengan syair, orang bisa dijatuhkan dengan syair. Maka mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan semua syair, semua puisi, yaitu Al-Qur'an. Mukjizat yang paling besar dan kekal. Kalau mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat itu sudah hilang kan? Enggak ada. Adapun kitab Taurat itu kita berisi hukum-hukum bukan mukjizat. Itu manhaj, metode, syariat dan manhaj. Demikian pula Injil itu bukan mukjizat tapi itu adalah syariat dan manhaj. Pedoman hidup, metode, jalan hidup, syariat dan yang lainnya. Kalau Quran, syariat, manhat lengkap sekaligus juga mukjizat. Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak ada satu mukjizat Nabi melainkan dimiliki tidak ada satu mukjizat para nabi melainkan mukjizat itu juga dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mukjizat yang dimiliki oleh semua nabi itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Rasulullahnya langsung, maka kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya Rasulullah adalah juga merupakan kehebatan Rasulullah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah kan dilempar ke api, lempar ke api dan tidak terbakar. Yang mana Allah mengatakan kulna ya fardan wa ala Ibrahim. Nah Nabi Muhammad juga punya mujizat seperti itu. Terjadi kepada umatnya. Salah seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau dakwah. Dakwah, dakwah yang hak diterangkan. Sampai beliau dipegang oleh penguasa yang dolim. Lalu dibakar. Dan ternyata dibakar utuh. nggak terbakar utuh nggak terbakar. Seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim salam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala sangat senang. Kata sahabat Umar, "Alhamdulillahilladzi arani qabla mauti man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim salam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya dengan orang Mempertemukan saya sebelum saya mati dengan orang yang pernah dilakukan kepadanya sebagaimana pernah dilakukan kepada Ibrahim dibakar utuh. Demikian pula Nabi Musa. Nabi Musa pernah membelah laut jadi dua kan dengan tongkatnya. Ya, jadi dua. Umatnya Nabi Muhammad juga ada, bahkan lebih hebat lagi, yaitu Ala Ala ibnul Hadrami, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu diutus untuk berperang dengan pasukan kemudian sampai di suatu tempat di laut laut ya lautan Tidak ada kendaraan naik apa nggak bisa ini kemudian Allah ini berdoa kepada Allah bahwa beliau berada di jalan Allah minta pertolongan Allah dan subhanallah beliau dan bala tentaranya itu lewat di atas air jalan di atas air kaki kaki kudanya itu basah jadi bukan di atas yang terbang bukan. Kakinya basah menginjak air, tapi nggak tenggelam. Ini lebih hebat lagi. Kalau terbang masih biasa ya. Ini bukan terbang, tapi jalan. Kakinya nginjak air, kakinya basah, tapi nggak masuk ke dalam. Subhanallah. Sama dengan mujizat Nabi Musa bisa melewati lautan. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW paling hebat. Di juga mukjizat-mukjizat yang lain. Dan Quran ini juga waktu itu orang-orang di Mekah, ahli-ahli syair, puisi, sastrawan kumpul. Mereka hendak menandingi Quran, tidak bisa. Hendak menandingi, tidak bisa. Karena kalau syair itu dibaca biasa saja ya. Tapi kalau Quran dibaca langsung menyentuh ke dalam. Langsung ke dalam. Kita yakin ini bukan ucapan manusia biasa ini. Ini benar-benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Memang syair kata kita tersentuh itu tidak sampai ke dalam. Kalau Quran sampai ke dalam. Sehingga ada orang dapat hidayah gara-gara Al-Quran. Kalau benar-benar bisa bahasa Arab. Kemudian juga yang ngaku-ngaku Nabi, mereka berusaha untuk ngarang wahyu. Ya. Yang mendengarkan akhirnya tertawa, lucu. Demi Allah, kamu tahu kalau saya tidak percaya bahwa ini adalah wahyu. Seperti Ilama Al-Kadzab, ya, Al-Filu Mal-Fil. Apa namanya? Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu punya belalai panjang, telinganya lebar. Kata Musailamah ini adalah wahyu dari Allah. Semua yang dengar tertawa. Demi Allah, wallahi kamu tahu kalau saya tidak percaya bahwa ini adalah wahyu. Nolak semuanya Al-Qur'an. Benar-benar jalan hidup yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu hada balahun linnas. Quran disampaikan kepada manusia liyundaru bihi supaya mereka mendapat peringatan dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, di samping mukjizat tentang Al-Quran ini juga masih banyak mukjizat lain yang terjadi kepada diri Rasulullah SAW, yaitu pernah terjadi pembelahan bulan. Rasulullah pernah membelah bulan. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Quran di surat Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Ini hadis-hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang musyrik itu suka suka nantang Nabi dari kehebatan-kehebatan. Setelah ditunjukkan ternyata juga nggak mau iman. Jadi mau cari kesalahan aja. Ini mereka kumpul orang musyrik bilang wahai Rasulullah wahai Muhammad, in kunta sadiqan fasyuqqa lanal qamar firqatain. Hei Muhammad, kalau kamu benar, maka itu coba bulannya kamu belah jadi dua. Langsung Rasulullah bilang in tutup minun. Kalau saya bisa kamu iman? Mereka bilang ya na'am kami iman. Akhirnya oleh Rasulullah dibelah. Beliau berdoa kepada Allah mohon kalau Allah diberikan dibelah bulan jadi dua. Yang satu berada di sana, yang satu berada di sana. Terbelah benar-benar jadi dua, bukan sihir ini. Tapi mereka bilang ini adalah sihir. Akhirnya mereka ingin meyakinkan diri mereka lagi. Jadi waktu ada gunung ya, yang satu di sebelah gunung sana, yang satu di sebelah gunung sana. Benar-benar gunung berada di tengah-tengahnya. Artinya menunjukkan bahwa bulannya benar-benar jadi dua. Akhirnya mereka masih ragu-ragu juga. Mereka bilang ini aja. Seandainya Muhammad ini bisa mensehir kita, maka dia tidak akan bisa mensehir orang banyak. Seluruh manusia nggak bisa. Kita tunggu aja musafir yang sedang dalam perjalanan. Apakah dia di perjalanan juga melihat bulan terbelah jadi dua atau tidak? Kalau dia tidak melihat berarti Muhammad nyihir kita. Kalau ternyata musafir yang berada di sana di jauh pun melihat bulan terbelah jadi dua, berarti Muhammad ini benar. Setelah musafir datang, mereka mereka tanya, "Bagaimana? Kamu lihat enggak semalam itu bulan terbelah menjadi dua?" Kata mereka, "Iya, benar." Jadi memang benar-benar seluruh dunia waktu itu bulan terbelah menjadi dua. Orang Indonesia pun saat itu mungkin yang hidup juga lihat bulan terbelah menjadi dua. Benar-benar bulan terbelah menjadi dua. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya orang gak iman ya percuma saja. Innal ladhina kafaru sawa'un alihim a'andartahum amlam dundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah Walahum azabun azim Percuma. percuma Nggak ada faedahnya orang dari kunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula beliau bisa menjadikan makanannya sedikit jadi banyak dengan izin Allah. Ini riwayatnya banyak sekali ya, cerita-cerita seperti ini hadisnya sahih. Saya ambilkan satu saja. Ini agak lucu ceritanya ini. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Waktu itu ketika Bang ketika menggali parit ya, kondak. Waktu perang kondak menggali parit. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah dalam keadaan sangat lapar. Nanti juga ada riwayatnya bahwa Rasulullah sangat lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu. Tapi Rasulullah tetap kerja, mematahkan batu, menghancurkan batu. Sahabat Jabir bin Abdullah nggak tega. Akhirnya beliau punya kambing ya, Kambing jada'an, jada'ah. Jadi kambing kecil lah. Kalau istilah kita mungkin ya semacam cempe lah. Cempe. Yang kita kira cukup untuk satu, dua orang. Untuk berapa orang saja. Wah, sudah musyawarah dengan istrinya. Bagaimana kalau kita buatkan ini untuk Rasulullah SAW? Istrinya setuju. Sudah disembelih kambingnya dan dimasakkan. Bikin gandum, bikin makanan. Sehingga di sana ada khubus, ada roti, ada gandum, ada yang lainnya dipanggang. Fasyawainaha. Kambing bakar ya. Sudah pada sore harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai memecahkan batu-batu di kondak menggali parit ditundang wahai Rasulullah saya dan istri sudah masak buat Anda. Ada kambing dan yang lainnya ya Rasulullah. Ada kambing, ada gandum, ada roti. Silakan ya Rasulullah. Anda datang ke rumah saya. Oh ya, kata Rasulullah. Ternyata Rasulullah memerintahkan satu orang untuk manggil semuanya yang hadir. Semuanya disuruh manggil. Eh, kamu suruh semuanya. <laughs> Rasulullah mungkin tidak mau ya, makan enak sendirian. Masya Allah Rasulullah ini luar biasa. Harus semuanya makan. Lah kok enak saya yang makan? Dipanggil hanya satu orangnya, oh semuanya dipanggil ke rumahnya Jabir. Diundang ke rumahnya Jabir. Waduh rombongan datang bawanya sahabat Jabir. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Itu sahabat Jabir. Kasih apa ini? Iya, riwayatnya gitu. Sahabat Jabir mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Wis. Wis pasrah sama Allah wis. Terserah Allah aja sudah. Setelah semuanya datang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa baraka Rasulullah mendoakan supaya barokah. Dan Rasulullah baca bismillah. Kemudian Rasulullah makan dan semuanya disuruh makan yang ikut menggali dalam perang Khandaq itu. Semuanya disuruh makan, semuanya kenyang, ternyata cukup. Subhanallah. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita mau nggak iman bagaimana? Sihir ya, bukan sihir. Bukan sihir ini. Benar-benar memang kejadian luar biasa. Dan hadis seperti ini banyak sekali. Saya pilihkan satu saja atau saya tambahin lagi satu. Dan juga riwayat Imam Bukhari. Waktu itu sahabat Jabir bin Abdullah punya ayah, Abdullah meninggal dunia, punya utang. Sahabat Jabir nggak bisa bayar, kepengin bayarkan utangnya, bapaknya nggak bisa. Lalu mengacu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, bilangkan kepada orang-orang yang bapak punya utang ya Rasulullah, supaya mereka memberi keringanan ya Rasulullah. Saya tidak punya. Rasulullah bilang kepada mereka, ya siapa-siapa diberi keringanan saja. Karena bapaknya tidak bisa bayar utang, dia juga belum bisa bayar, beri keringanan saja. Ternyata mereka tetap ngotot mau nagih utangnya. Ya sudah, Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat Jabir, "Idhab fasan niftam roka asnafan al-ajwa ala hida wa id ibnu Zaid ala hida wa asnafuhu tumab'at asbiliya." Sudah gini aja. Kamu ambil kurma-kurma yang kamu miliki. Kurma jenis apa saja kamu pisahkan. Jenis ajwa sendiri, jenis idik sendiri, jenis apa sendiri bedakan. Datang ke saya. Lalu diambil oleh sahabat Jabir. Diambil. Lalu Rasulullah berada di tengah-tengahnya kurma itu. Sambil Rasulullah mengatakan kil lil kaum. Rasul berada di tengah-tengahnya kurma. Sudah, kamu timbang untuk kaum itu. Kamu bayar utang semuanya. Kamu timbang satu persatu kurmanya. Ditimbang oleh sahabat Jabir, ditimbang, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Bayar utang semuanya, seakan-akan kurmanya nggak berkurang. Padahal pertama-tama mau bayar utang, tidak ada. Rasulullah ketika berada di tengah-tengahnya, tengah-tengahnya kurma cukup ditimbang semuanya tidak habis-habis. Sampai membayarkan utang semuanya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yaitu keluar air dari jari-jari beliau. Jadi waktu itu kurang air, Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat jumlahnya 300 orang. Ya. 300 orang mereka hendak wudhu ternyata airnya tidak cukup. Akhirnya Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air sambil Rasulullah berdoa. Dan subhanallah air memancar dari tangan beliau. Sehingga air yang sedikit tadi cukup untuk wudhunya orang 300. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga riwayat seperti ini sangat banyak, tapi kita ambil satu-satu aja karena masih banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada lagi yang lucu juga ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah dalam keadaan lapar ya, lapar sekali. Ketemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Lebih ya Rasulullah, aku penuh panggilanmu, wahai Rasulullah. Ilhak, ayo, ikut saya. Ini dalam keadaan lapar, sudah, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian setelah itu di sana ternyata ada susu. Ya. Ada susu. Rasulullah tanya, "Min aina lakum hadzal laban?" Kamu dapat susu ini dari mana? Ya, Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, "Kamu dapat susu dari mana?" Lalu dijawab, "Ahdahu fulan wa alu fulan." Ini diberi hadiah oleh fulan keluarganya si fulan. Jadi karena mungkin ada orang memberi ya, memberi susu. Karena biasa di tempatnya Rasulullah banyak ahli sufa. Orang-orang yang mereka butuh makan, butuh minum yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mengatakan Abahir, wahai Abu Hurairah, lebih kaya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Intalik ila ahli sufa. Wahai Abu Hurairah, ahli sufa semuanya kamu panggil. Karena susunya sedikit ini, cuma satu gelas ahli sufa semuanya kamu panggil. Sudah, setelah itu dipanggil semuanya diberi minum satu-satu. Abu Hurairah yang membawakan gelas itu diberi minum satu-satu. Minum sampai kenyang, satunya lagi sampai kenyang, satunya sampai kenyang. Abu Hurairah mikir ini, saya batasnya yang terakhir tidak dapat ini. Iya. Ini lapar, saya ini terakhir tidak dapat ini. Ternyata setelah selesai semuanya tinggal sahabat Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sekarang giliran anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ishrab. Iq'ud wa ishrab. Kamu duduk dan kamu minum. Diminum oleh sahabat Abu Hurairah. Diminum. Setelah selesai minum diberikan ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah. Ishrab, minum lagi. Diminum lagi. Kemudian ya Rasulullah, ishrab, minum lagi. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Wala walladzi ba'atsaka fil haqqi ma ajidu laka fiyya maslakan." Ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi ya Rasulullah, sudah kenyang saya ya Rasulullah. Telah kenyang semuanya, baru Rasulullah minta diberikan supaya apa namanya gelasnya, baru beliau minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ini juga salah satu dalil bahwa orang itu makan atau minum sampai kenyang itu boleh sekali-kali. Sekali-kali ya karena hadis yang lainnya mengatakan bahwa orang itu yang paling buruk memenuhi perutnya. Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batni. Tiadalah anak Adam memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. hasbibni Adam luqaymat yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ya. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan saja. Antara 3 sampai 9 suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalau terpaksa harus tambah lagi, maka dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Tidak boleh kenyang betul. Tapi sekali-kali kenyang betul boleh. Dalilnya mana? Nah ini. Jadi orang yang mau makan kenyang punya dalil ya. Ada. Tapi sekali-kali Kapan sekali-kali? Mungkin ketika itu lapar sekali. Sehingga ketika makan sampai kenyang. Atau mungkin diundang orang. Ya, diundang orang. Suruh makan ini, suruh makan itu, suruh makan semuanya. Sampai kenyang sekali-kali. Atau mungkin ada makanan yang kebetulan kita sangat suka dengan makanan itu sekali-kali. Selanjutnya di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ya. Tentang pohon, pohon yang bisa berjalan menuju Rasulullah SAW alaihi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Waktu itu ada seorang Arabi, seorang Badui. Orang Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, bima a'rifu annaka Rasulullah?" "Ya Rasulullah, saya tahunya dari mana kalau Anda adalah benar-benar utusan Allah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Ara'aita in hadzal 'idqa min hadhihi an-nakhla faja'a Tasyhadu anni Rasulullah? Ya. Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya saya panggil itu? Pohon kurmanya dipanggil, lalu datang kepadaku, kamu bersaksi tidak bahwa saya adalah Rasulullah? Kamu mau tidak masuk Islam? Dia bilang, "Na'am ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah." Lalu dipanggil pohon kurmanya, membungkuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi sampai di depannya Nabi. Setelah itu Allah suruh, suruh kembali lagi, "Ud, eh kembali lagi." kembali lagi ke tempatnya. Balik lagi. Kemudian orang itu langsung mengucapkan asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa Anda benar-benar utusan Allah. Orang itu beriman. Ini juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat beliau pula kendaraan yang beliau tunggangi yang lemah menjadi kuat, yang tidak bisa jalan menjadi jalannya paling cepat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya melalui jalan sahabat Anas. Waktu itu penduduk Madinah takut oleh suatu hal pada suatu malam. Kemudian Rasulullah keluar. Ada suara ya, ada suara yang menakutkan di Madinah. Rasulullah keluar mengejar suara itu dengan menunggang ala fursin uryin li Abi Talha. Menunggang kuda yang kuda ini kuda lemah. Jalannya itu lambat, nggak cepat. Miliknya Abu Talha. Itu tadi tunggang oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan lanturohu wahai ahli Madinah jangan takut kalian tidak akan ada yang menakuti lagi tidak akan ada apa-apa sudah beres. Ternyata dampaknya kuda yang lemah tadi yang ditunggangi oleh Rasulullah kata sahabat Anas wa kana al-farasu yubatta fama subiqa ba'da dzalik. Itu kuda suka dicela, kuda yang lambat. Setelah ditunggangi oleh Rasulullah, ternyata tidak bisa dikejar kalau lari. Jadi kalau lari dia selalu berada di depan, nggak ada yang bisa menyalipnya, membalapnya. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Bukhari. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah menunjuk memberikan isyarat kepada patung-patung berhala-berhala, ditunjuk saja berhalanya jatuh. Ketika Fathu Makkah menaklukkan kota Makkah, Rasulullah masuk di sana ada 360 berhala. Ini riwayatnya Bukhari Muslim ya, akhrajahu. 360 berhala. Rasulullah membawa fafinya qadib, qadib semacam batang, batang kayu Yushifa ja'ala yushiru ilaiha wa yaqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id ja'alat tastalqi min ghairi an yamassaha Cuma nuding aja Rasulullah dengan apa batang kayu tadi itu. Telah datang kebenaran, kebatilan kalah, kebatilan hancur. Dituding aja. Jatuh semuanya itu. Jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh berhala-berhala tersebut. Ini juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara mukjizat beliau pula beliau memberitahu hal-hal yang gaib. Ini banyak ya. Yang belum terjadi beliau beritahukan dan benar-benar terjadi. Ini riwayatnya sangat banyak Termasuk ketika beliau memberitahukan bahwa beliau bakal menguasai kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi. Dan benar-benar terjadi. Beliau mengatakan, "La tuftahun la taftahanna 'isabatun minal muslimin kanza ladzi fil qaisar al-abyad." Pasti ada kelompok kaum muslimin yang akan menaklukkan perbendaharaan yang ada di kerajaan Persia. Kemudian juga di kerajaan Romawi dan semua itu terjadi. Kemudian juga ketika perang Badar, Rasulullah mengatakan di sini adalah tempat tewasnya si fulan. Ada masra'u fulan, ada masra'u fulan, ada masra'u fulan. Dan ternyata betul. Tempat yang ditunjuk oleh beliau tidak meleset. Fulan yang disebut meninggalnya di sana, tidak meleset tepat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan tentang seorang ketika perang kata Rasulullah huwa min ahlin nar. Sahabat-sahabat memuji ya, Masya Allah fulan, Masya Allah fulan. Kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka. Para sahabat heran semuanya. Lah kok tahu Rasulullah? Ternyata benar. Orang itu perang, semangat sekali dalam peperangan. Luar biasa. Sampai ternyata dia terluka. Dan dia tidak tidak tahan dengan luka itu. Lalu dia menancapkan pedangnya di tubuhnya mati, bunuh diri. Sahabat yang mengetahui langsung mengatakan, Allahu Akbar. Ashadu. Ashadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa anda benar-benar putusan Allah. Jadi mula-mula mereka kaget. Loh, Rasulullah kok tahu kalau ini ahli neraka. Setelah diteliti ternyata benar. Bahwa dia akhirnya matinya mati. Bunuh diri. Tidak kuat. Kemudian juga tentang sahabat Ammar bin Yasir. Yang diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ammar, "Taqtuluka al-fi'ah al-baghiyah." Wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang dolim. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang dolim. Ternyata ketika terjadi perang, fitnah di antara kaum muslimin, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, ternyata Ammar berada di pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh kelompok yang satunya lagi. Jadi benar-benar terbukti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu yang keras yang besar menjadi lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Kondak, mereka dalam keadaan lapar, tiga hari nggak ada makanan, nggak ada minuman, hanya apa adanya saja. Sangat lapar. Mecah batu ya. Jadi Kondak itu gali parit, ini strategi perang hasil usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Parit tiga kali. Yang mana banyak batu. Sampai ada batu yang sangat keras. Lalu dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan rusyuha bil ma. Dibasahi dulu aja dengan air. Telah dibasahi dengan air, lalu Rasulullah ngambil mihwal. Mihwal itu pacul ya, semacam pacul itu. Rasulullah mukul. Bismillah u'titu mafati Syam. Dengan nama Allah saya diberi kunci-kunci kerajaan negeri Syam. Ini dalam keadaan perang, sulit, kelaparan, tidak ada apa-apa. Tapi Rasulullah yakin Syam ada di tangan kita. Ini pukulan pertama. Pecah sepertiga. Lalu Rasulullah mukul lagi Bismillah u'titu mafati Faris dengan nama Allah saya diberi perbendaraan kunci-kunci kerajaan Persia. Lalu pecah lagi sepertiga. Lalu Rasulullah memukul lagi untuk menghancurkan. Bismillah, Allahu Akbar. U'titu hal Yaman. Saya diberi kerajaan Yaman. Yakin. Hancur semuanya batu itu. Setelah batunya hancur, mereka mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya ternyata diganjil batu. Jadi yang lapar bukan mereka saja, Rasulullah juga sangat lapar. Untuk nahan lapar diganjil batu. Tapi beliau masih bisa menghancurkan batu yang demikian keras. Ini riwayatnya Bukhari Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon nangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula Rasulullah itu enggak punya mimbar ya, enggak punya mimbar untuk khutbah. Itu mula-mula berada di Jid'in Nakhlah. Jadi pohon apa namanya? Pohon kurma itu yang dipotong untuk mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dibuatkan oleh seorang pemahat, seorang ahli apa kayu, dibuatkan mimbar. Telah selesai dibuatkan mimbar, Rasulullah itu ya Rasulullah, sekarang hari Jumat, silakan Anda nanti khutbahnya di mimbar ini aja, mimbar yang baru. Ya Rasulullah dibuatkan yang datang ke sana di mimbar itu. Ternyata mimbar yang lama yang dari pohon kurma itu nangis. Dan para sahabat mendengar suara tangisannya. Nangis. Allahu Akbar. Rasulullah turun dari mimbarnya, dilus-lus oleh Rasulullah. Lalu diam lagi. Subhanallah. Ini bukan sihir ya, ini mukjizat. Kejadian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Rasulullah buat mimbar, mimbarnya ada tiga tiga darajat. Jadi tiga apa namanya? Tiga tingkatan. Tapi sebenarnya tiga tingkatan juga bukan kita beribadah kepada Allah dengan tiga tingkatan ya. Mau kurang, mau banyak, boleh silakan. Nah, tujuannya tingkatan supaya orang bisa lihat. Lihat. Karena orang kalau khutbah dilihat berhadapan-hadapan lebih yakin lagi. Ini diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara mukjizat beliau lagi, beliau pernah memegang haso, kerikil-kerikil, dan ternyata kerikil itu bertasbih di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sab'ah hasayat, tujuh buah kerikil. fasabahna. Lalu kerikil itu bertasbih kepada Allah. Di sana waktu itu ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman. Dan mereka mendengar suara tasbihnya kerikil-kerikil tersebut yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya bertasbih ya. Allah mengatakan di Quran wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihahum. Semuanya bertasbih. Hanya kita saja enggak paham bagaimana tasbihnya mereka. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu oleh oleh Allah ditutupi dari orang-orang musyrik yang hendak mencelakakan beliau. Ketika turun surat Tabat ya, Tabat ya ada abilah habi watab. Nabi Rasulullah akan dihina oleh pamannya, Tabban laka sairul yaum, halihada jama'atana. Wahai Muhammad, celakalah kamu sepanjang hari. Apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kita? Ketika Rasulullah proklamirkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Lalu Allah mendorongkan ayat Allah langsung balas tabat yada Abi Lahab wa watab, Yang celaka adalah Abu Lahab. Ketika turun surat ini, istrinya Abu Lahab tidak terima. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Namanya sebenarnya nggak pantas ya. Panggilannya itu Ummu Jamil. Ummu Jamil. Tapi kalau kita lihat perbuatannya seperti ini maka yang pantas itu Ummu Khabib. Ummu Khabib. Karena sangat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Arwa. Ummu Jamil bintu Harb, saudaranya Abu Sufyan. Jadi uh, apa namanya? bibinya bibinya Muawiyah. Ketika turun surat Tabat ini, langsung istrinya Abu Lahab datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar khawatir, "Wahai Rasulullah, ini dia nyari Anda ya Rasulullah." Khawatir nanti mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin diapa-apakan ya. Berkelahi dengan wanita kan tidak enak ya, malu ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan inna halan taroni, dia tidak akan bisa melihat saya. Ternyata benar. Dia tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Mana sahibuka? Aina ya Abu Bakar sahibuka alladhi hajani bi syi'rihi?" Wahai Abu Bakar, mana temanmu yang menghujat saya dengan puisinya itu? Jadi dia bilang Quran katanya puisi. Kemudian kata Abu Bakar, "La ma yaqulu syair." Tidak, yang dikatakan dia itu bukan puisi. Kemudian dia mengatakan lagi, "Anta indi musaddaq." Ya, kalau gitu saya percaya kepadamu. Abu Bakar enggak jawab ya, di mana enggak jawab. Cuma dia jawab masalah puisinya aja. Yang dikatakan bukan puisi. Sudah dikira enggak ada Rasulullah dia pergi. Kemudian Rasulullah sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna halam lam taroka." Ya Rasulullah, dia tidak melihat Anda. Lalu kata Rasulullah, "La lam yazal malakun yasturuni minha bi janahihi." Dia tidak akan bisa melihat saya karena malaikat menutupi saya dengan sayapnya. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang hendak mengganggu Rasulullah. Itu langsung Rasulullah dijaga oleh Allah dipelihara dari mereka. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat ya dalam suatu peperangan, itu pedangnya digantungkan di pohon. Digantungkan pedangnya. Rasulullah istirahat. Lalu datang seorang yang disebut dengan nama Ghawrat bin Al-Harith. Dia ambil pegang itu, pedang itu, lalu Rasulullah diancam Man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya? Ya. Rasulullah dengan mantap mengatakan Allah. Ya. Langsung dia gemeter. Gemeter pedangnya jatuh. Jatuh pedangnya. Oleh Rasulullah diambil pedangnya. Man yamna'uka minni. Yang nyelamatin kamu siapa siapa sekarang? Dia tidak bisa jawab. Dia tidak punya Allah ya. Berhalanya Lata Uzza tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia mengatakan kun khaira akhid. Wahai Rasulullah, kalau mau bunuh saya, tolong yang baik-baik saja. Memelas dia ya. Memelas. Lalu Rasulullah menawarkan Islam. Atasyhadu an ilaha illallah. Kamu mau tidak bersyahadat masuk Islam? Ternyata dia tidak mau. La, saya tidak mau ya Rasulullah. Walakin u'ahiduka an la uqatilaka wala akuna ma'a qaumin lunak Saya tidak mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya janji saya tidak akan memerangi Anda dan saya tidak akan berpihak kepada kaum yang memerangi Anda. Jadi saya tidak masuk Islam, cuma saya tidak ganggu Islam. Jangan khawatir. Akhirnya Rasulullah membiarkan tidak dibunuh. La ikraha pitin Enggak ada orang pasar masuk Islam enggak ada. Yang penting pokok jangan ganggu Islam. Masuk Islam silakan. Tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa. Tapi jangan ganggu Islam. Karena orang kafir itu dalam Islam dilindungi ya. Kafir mu'ahada dilindungi. Kafir zimmi dilindungi. Kafir mustakman dilindungi. Dilindungi yang penting jangan macam-macam, jangan ganggu. Dan Allah menyebutkan itu dalam Quran di surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ya, Allah berfirman di sana itu la yanhaqumullahu anil ladzina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu anil ladzina qatalukum bid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum jadi orang kafir ada dua macam yang memerangi dan yang tidak kalau yang tidak memerangi baik ya sudah kita baik hanya kalau di dalam negara Islam disuruh bayar jizyah. Ya, di dalam surat At-Taubah ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum saghirun. Ya, bayar jizyah. Kemudian juga diantaranya pula pernah Abu Jahal dengan penuh kesombongan mengatakan hal yu'affiru Muhammadun wajhahu fikum baina adhurikum apakah kamu tadi melihat Muhammad sujud di sini di depannya Ka'bah kemudian Abu Jahal mengatakan kalau saya lihat saya akan injak lehernya dia sehingga wajahnya saya tempelkan ke bumi nanti ke tanah dan subhanallah waktu itu ternyata Rasulullah datang, Rasulullah sholat di depannya Ka'bah. Salat, sujud, santai saja. Abu Jahal datang. Maunya itu hendak menginjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Jahal ketika mendekat, mental Abu Jahal. Mendekat lagi mental sambil tangannya seakan-akan melindungi sesuatu. Lalu ditanya oleh teman-temannya orang kafir, "Malaka, ada apa? Anda kok seperti ini?" Lalu dia bilang inna baini wa bainahu la khandaqan minar wa haulan wa ajnihatan. Sesungguhnya antara aku dan dia ada parit dari api, ada sesuatu yang dahsyat dan ada sayap yang mengepak-ngepak. Yang menyelamatkan apa? Allah, mukjizat lagi. Lalu kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Laudana minni lahtatafhul lahtatafathul malaikatu udwan udwan." Kalau dia nekat mendekat juga, akan disambar oleh malaikat sehingga dia hancur berkeping-keping. Riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian juga yang seperti ini sangat banyak sekali. Selanjutnya di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula orang-orang yang ganggu beliau itu oleh Allah dimatikan dengan kematian yang sangat jelek. Mendapat penyakit yang macam-macam aneh-aneh. Dan ini juga merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kafainakal mustahzi'in." Ya, surat Al-Hijr ayat nomor 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan mencukupkan kamu dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Ayat ini hiburan. Kalau kita berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang menghina kita, melecehkan kita, menfitnah kita, macam-macam tentang kita, ngerusak dakwah kita, macam-macam. Tenang saja, santai saja. Inna kafainakal mustahzi'in. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan mencukupkan kamu dari orang-orang yang ganggu kamu, yang melecehkan kamu, yang mencemooh kamu, yang fitnah kamu. Dan ternyata para pembesar kafir Quraisy yang mereka juga tokoh-tokoh yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terkena penyakit yang aneh-aneh dan matinya pun luar biasa. Ada yang perutnya membesar sampai perutnya apa namanya seperti mau meletus. Ada yang kepalanya membesar sampai kepalanya seperti mau meletus. Ada yang kena duri dan duri itu subhanallah masuk ke dalam seluruh tubuhnya tidak bisa diambil. Ada yang keracunan dan mati yang macam-macam. Ini merupakan penjagaan Allah. Ya, inna kafainakal mustahziin. Sebagaimana juga sahabat Uthman bin Affan ketika beliau dibunuh itu kan beliau dibunuh dalam keadaan beliau ngaji. Dalam keadaan puasa, ngaji, baca Quran, walaupun beliau hafal ya, tapi beliau ngaji. Lihat mushaf adalah ibadah. Ketika pedang diarahkan kepada beliau, beliau gugur sebagai syahid itu darahnya muncrat. Di antaranya kena ayat di surat Al-Baqarah yang berbunyi ayatnya itu fasayakfika humullah wa huwa samiul alim. Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Allah akan balas mereka. Dan mereka yang terlibat dalam pembunuhan Jabat Utsman rata-rata kena balak semuanya. Kena balak. Ya. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula beliau dijaga oleh Allah dari setan. Setan yang ganggu dijaga. Waktu itu Rasulullah sedang sholat Ini riwayatnya sahih ya. Rasulullah sedang sholat diganggu oleh setan, jin ifrit. Ya, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir ya. Ada yang Islam, ada yang kafir. Di surah Al-Jin dijelaskan oleh Allah, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, wa anna minnal muslimin wa minna duna dzalik. Ini jin ifrit, jin yang jahat. Ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya oleh Rasulullah dipegang, dicekik sampai Rasulullah merasakan dinginnya air liurnya jin itu. Lalu Rasulullah berkeinginan untuk mengikatnya di tiang masjid. Mau diikat di tiang masjid supaya semuanya bisa lihat. Hanya Rasulullah sungkan sama Nabi Sulaiman. Rasulullah sungkan sama Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa di surat Sot ayat nomor 35, "Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di." Wahai Allah, berilah hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahku. Di antaranya menundukkan jin. Nabi Sulaiman kan bisa menundukkan jin dengan kehendak Allah. Bahkan disuruh bangun-bangun jin itu. Ya. Sebenarnya Rasulullah bisa. Cuma Rasulullah sungkan dengan Nabi Sulaiman. Tidak jadi. Gara-gara sungkan dengan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Ada yang mengatakan, ahli sunnah ini gimana sih? Rasulullah diganggu oleh setan. Sementara sahabat Umar setan tidak berani. Nah, ada riwayat yang mengatakan idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Jadi kalau sahabat Umar lewat di satu jalan ketemu setan itu setannya cari jalan lain, takut dengan sahabat Umar. Ahli sunnah ini apa sih? Masa Sayyidina Umar lebih hebat dari Rasulullah? Oh ya, oh nah, ini keliru. Rasulullah lebih hebat dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak pernah megang jin, nggak pernah megang setan, nggak pernah mencekik setan. Hanya cuma ketemu aja setannya lari, itu biasa. Kalau Rasulullah enggak setannya dipegang, dicekik setannya. Sahabat Umar enggak bisa seperti itu. Ini lebih hebat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula Rasulullah walaupun menghadap ke depan sana, beliau tahu yang ada di belakangnya. Termasuk ketika ngatur sof beliau mengatakan tarasu wa'tadilu fa inni arakum min wara'i dhahri. Tidaklah soknya yang lurus, yang rapat Karena aku bisa lihat kamu dari belakang punggungku Jadi Rasulullah tahu yang terjadi apa di belakangnya Kemudian di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula Ada orang-orang yang sakit Hanya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas penyakitnya sembuh Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata ketika perang Khaybar. Oleh Rasulullah dipanggil diludahi dan didoakan sembuh Bahkan lebih bagus daripada sebelum sakit. Bahkan tidak pernah sakit lagi selama-lamanya. Iya, diludahi aja. Ini ilmunya ilmu kun fayakun. Iya, Dr. Muhammad. Ilmu kun fayakun ini ya. <laughs> ini kun fayakun ilmunya ini, Masya Allah. Wallahu ala bisawab. Inilah diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tambah yakin dengan kenabian dan kerasulan beliau. Kalau ada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya mendengarkan, mudah-mudahan mau iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mendengar semua ini enggak mau iman juga, ya keterlaluan, keterlaluan. Anda jangan sampai mengorbankan diri Anda ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara sifat sombong, karena gara sifat hasud. Yahudi itu hasud, sombong, tidak mau iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau lahir batin. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digiring dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.